بالنظر إلى أقرب محل لديه Jawabannya adalah wak- masuknya waktu berbuka puasa bisa diketahui bagi mereka orang-orang yang tidak bisa melihat akan masuknya atau terbenamnya matahari dengan melihat dan mensesuaikan keadaannya dengan daerah yang terdekat dengannya. فمتى تغرب الشمس عند هؤلاء المجاورين لنا فإذا كان معلوما فهو نعم وقت غروب وقت الغروب لديهم Maka kapan telah masuk wak- waktu buka puasa pada daerah-daerah yang bertetangga lingkungan atau daerah yang bertetangga tetangga dengan daerah mereka maka di waktu itulah waktu yang telah menunjukkan tentang masuknya waktu berbuka puasa yaitu terbenamnya matahari يسأل بارك الله فيكم فيقول هل ينقص أجر الصائم لمن يكذب للمصلحة Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum apakah puasa pahala orang yang berpuasa akan berkurang apabila dia berdusta untuk kemaslahatan? الجواب الكذب حرام Jawabannya dusta adalah diharamkan. وإن كان للمصلحة أيضا هو باق على التحريم Demikian juga walaupun untuk mendatangkan kemaslahatan, kedustaan tetap haram. ثم ينظر إلى هذه المصلحة هل عليه إثم مع التحريم أو معفو عنه الله أعلم Kemudian kita diskusikan kembali, kita perhatikan dan nilai kembali tentang kedustaan tersebut yang dikarenakan mencari kemaslahatan. Apakah bersamaan dengan diharamkannya kedustaan tersebut dia mendapatkan dosa ataukah tidak? Wallahu alam. ثم بارك الله فيكم يبتعد عن الكذب تماما وإذا كان يحتاج إلى تورية فبالمعاريض أفضل Dan barakallahu fikum hendaknya orang tersebut menjauh dari kedustaan secara menyeluruh. Apabila memang dibutuhkan kepada tauriyah, yaitu menyebutkan suatu perkara akan tapi niatnya berbeda, maka kalau memang mampu melakukan itu, itu lebih baik. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم صيام الدهر بلا إفطار إلا أن يفطر في الأيام الممنوعات يعني كان يفطر في أيام العيد ونحوه Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum, apakah hukum berpuasa secara sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti dua hari Id? الجواب هذا هو الصوم المنهي Jawabannya inilah puasa yang terlarang. لا صام من صام الدهر Nabi SAW bersabda, La sama man sama dahar. Tidak dianggap berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. وهذا هو التجاوز والتعدي Dan inilah bentuk berlebih-lebihan dan juga melanggar, pelanggaran. فلما طلب عبد الله بن عمرو بن العاص الزيادة على صوم يوم وإفطار يوم لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا أفضل منه Maka tatkala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar bisa berpuasa lebih dari sehari dan juga semalam, sehari dan juga berbuka sehari yaitu berpuasa sepanjang tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan mengatakan la afdala min dzalik, tiada lagi puasa yang lebih afdal dibandingkan itu. ولما عزم بعض الناس على أن يصوم فلا يفطر والآخر على أن لا يتزوج النساء والثالث على ألا ينام وأن يقوم الليل كله خطب النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني Maka tatkala sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berita atau sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertekad untuk tidak mau berbuka puasa dan juga di antara mereka ada yang tidak mau menikahi wanita dan di antara mereka tidak mau tidur dan terus melakukan salat malam sebagaimana dalam sahihain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingkari hal tersebut dan mengatakan adapun saya maka saya berbu- berpuasa dan juga ber- berbuka saya melaksanakan sholat malam dan juga tidur dan saya menikahi para wanita. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku. يسأل بارك الله فيكم فيقول هل من صام يوم الاثنين والخميس يكون قد صام ثلاثة أيام من كل شهر Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum, apakah orang yang berpuasa Senin dan Kamis telah dianggap dia telah berpuasa tiga hari pada setiap bulannya? الجواب صام الثلاثة الأيام وزيادة Jawabannya orang tersebut telah berpuasa tiga hari dan lebih. فالذي يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع يصوم في الشهر كم ثمانية أيام Maka orang yang berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis pada setiap pekannya, maka dia berpuasa pada sebulan sebanyak 8 hari. يسأل بارك الله فيكم فيقول هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر يكون متواليا Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum, apakah berpuasa tiga hari pada setiap bulannya harus berturut-turut? الجواب لا يشترط فيه أن يكون متواليا Jawabannya tidak dipersyaratkan untuk puasa tersebut berturut-turut. فإذا صوم يوما ثم احتاج إلى أن يفطر ثم صام يوما بعده أو أخر بعض الأيام لا بأس Kalau seandainya dia berpuasa sehari, kemudian dia butuh untuk berbuka, kemudian dia berpuasa atau dia butuh untuk mengakhirkan puasanya berhari-hari, tidak mengapa. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم الاكتفاء بصوم أحد يومي الاثنين أو الخميس Pertanyaan berikutnya, apakah hukum untuk seorang mencukupkan berpuasa antara dua hari, Senin atau Kamis? الجواب إن صام يوم الاثنين بارك الله فيكم فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يصومه Jawabannya, kalau seandainya dia berpuasa pada hari Senin, maka sungguh telah sah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dahulu berpuasa pada hari itu. وقال ذاك يوم ولدت فيه وبعث إلي فيه وأنزل علي فيه كما في مسلم Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzakal yom wulidtu fihi wa bu'itha ilayya fihi wa unzila ilayya fihi." Sesungguhnya pada hari itu saya dilahirkan, saya diangkat sebagai nabi dan juga diturunkan wahyu kepadaku. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. والأفضل بارك الله فيكم أن يثبت على سنة مثلا الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر وهكذا Akan tapi barakallahu fikum yang lebih afdal lebih utama untuk dia melakukan puasa sesuai dengan sunnah. Sebagai contoh tiga hari setiap bulannya atau hari Senin dan Kamis dan selainnya. يسأل بارك الله فيكم فيقول هل من حسن الخاتمة أن يموت الإنسان وهو صائم Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah termasuk husnul khatimah, akhir kesudahan yang baik apabila seorang itu meninggal dunia dalam keadaan berpuasa? الجواب من حسن الخاتمة أن يموت العبد على طاعة Jawabannya, di antara bentuk husnul khatimah adalah seorang hamba meninggal di atas ketaatan. كان يموت صائما أو مجاهدا أو مصليا أو ذاكرا لله أو في أي عبادة يمشي إلى المسجد أو نحو ذلك Yaitu seperti seorang berpuasa, mati dalam keadaan berpuasa, mati dalam keadaan berjihad, mati dalam keadaan sholat, atau mati dalam keadaan ibadat ibadah apa saja, atau seperti berjalan ke arah masjid. يسأل بارك الله فيكم فيقول هل هنالك دليل على صيام نصف يوم فقط Apakah di sana ada dalil? Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum, apakah ada dalil puasa setengah hari? Yani barakallahu fikum kama yahsul min ta'wid as-sabyan. Itu contohnya sebagaimana yang telah biasa kita lakukan untuk melatih anak-anak. Al-jawab hadza laysa bisiyam. Jawabannya ini bukan puasa. Wala dalil alaihi. Dan juga tidak ada dalilnya. ولكن يحث الصبيان على الصيام صوموا إلى غروب الشمس. Akan tapi hendaknya kita memberikan motivasi kepada anak-anak agar mereka berpuasa sampai terbenam, terbenam matahari. فإذا hasala lahum ju'un شديد wa la yasbirun Apabila kalau mereka sudah lapar sekali, tidak mampu lagi tahan, kasih makan. Thumma yudhkar lahum amma fulan sama ila asr wa anta aftarta الظهر. Kemudian disebutkan kepadanya si anu, si fulan A, temanmu itu berpuasa sampai asar, adapun kau sampai zuhur saja. وأما فلان قد صام اليوم كله وأفطر معنا عند غروب الشمس Adapun si fulan temanmu itu dia berpuasa sehari penuh berbuka sama kami. فهو الصائم وأنتما المفطران Oh, dia berpuasa kalian berdua buka. يسأل بارك الله فيكم فيقول هل يقضي من لا يصوم رمضان كاملا Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum apakah orang yang tidak berpuasa Ramadan secara sempurna harus mengqadha semuanya? الجواب الذي يفطر يوما من رمضان فقد وقع في وزر وإثم عظيم Jawabannya orang yang sengaja berbuka pada bulan Ramadan yaitu tidak berpuasa dengan sengaja pada bulan Ramadan maka dia sungguh terjatuh pada dosa yang sangatlah besar. وذلك إن هو أفطر بغير عذر Yang demikian itu kalau dia berbuka tanpa adanya udur. ومن ثم يجب عليه أن يتوب توبة نصوحة إلى رب العالمين Maka dari sini kita sebutkan bahwa wajib baginya untuk bertobat dengan taubatun nasuh ila rabbil alamin kepada Allah rabbul alamin. وأن يكثر من الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات Dan hendaknya dia memperbanyak berbuat kebaikan karena kan innal hasanati yudhibuna sayyiat, kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. وأما أنه يقضي هذا اليوم فما عندنا دليل Adapun kalau seandainya dia harus mengqadha hari yang dia sengaja berbuka pada hari tersebut, maka kita tidak punya dalil. وكذلك إن هو أفطر أياما أو شهر رمضان كله Demikian juga bagi orang yang berbuka puasa dengan saja pada bulan Ramadan beberapa hari atau seluruhnya. عندنا دليل على زيادة الإثم عليه Kita hanya punya dalil bahwa dosanya semakin besar. أما على القضاء فلا دليل Adapun mengqadha hari yang sengaja dia berbuka tidak ada dalil. لكن إن هو تاب وحسنت توبته فيكون ذلك بارك الله فيكم نافعا له Adapun kalau seandainya dia bertaubat dan baik taubatnya, maka insya Allah itu perkara yang bermanfaat bagi dirinya. وهي واجبة التوبة واجبة عليه لكن يكثر من الحسنات Dan bertaubat adalah suatu perkara yang wajib baginya. Wajib untuk dia bertaubat dan akan tapi hendaknya memperbanyak kebaikan. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم إطالة الشعر حتى يصل إلى أسفل من محل شعر النبي عليه الصلاة والسلام Pertanyaan berikutnya, apakah hukum memanjangkan rambut yang di mana panjang itu melebihi batasan panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab barakallahu fiikum kanat 'adatul Arab annahum la yawaluna taqsira شعورهم يعني من حين إلى آخر يقصره فكانوا يتركونها هكذا إلا من حين إلى آخر أو حج أو عمرة أو نحو ذلك Jawabannya, adapun adat kebiasaan orang bangsa Arab, mereka tidaklah senang mencukur rambutnya, tidak sering-sering mencukur mencukur rambutnya. Artinya, mereka membiarkan rambutnya panjang. Mereka tidaklah mencukurnya kecuali dikarenakan waktu dari satu tahun ke tahun yang lainnya atau dikarenakan haji ataupun umrah. ومنهم من كان يضفر شعره Di antara mereka ada yang menggulungkan rambutnya وهذا يدل على أنه كان طويلا dan menun- hal ini menunjukkan bahwa rambut-rambut mereka dahulu panjang. لكن الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن شعره إذا طال فإلى شحمة أذنه وإلى منكبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم Akan tapi suatu perkara yang sabit yang berkaitan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya rambutnya apabila telah panjang kadang-kadang sampai kepada daun telinganya dan juga sampai pada kedua pundaknya. لكن بعض الناس محل الشعر عنده فيه امتداد وطول فقد يكون ليس طويلا لكنه ممتد Sebagian orang bagian tumbuh bagian akar-akar ataupun bagian tumbuh rambutnya itu agak lebar berbeda dengan manusia yang lainnya sehingga begitu bagian tersebut memanjang dia melebihi melebihi pundaknya padahal rambutnya belumlah panjang ومن ثم بارك الله فيكم من كان شعره إلى شحمة أذنه أو إلى منكبه فلا بأس maka dari sini barakallahu fikum siapa saja yang rambutnya sampai kepada kedua telinganya itu kedua daun telinganya ataupun kepada pundaknya maka tidak mengapa أما أن تطويله سنة فلا adapun kalau dikatakan bahwa memanjangkan rambut adalah sunnah tidak بل الحديث جاء بأن التقصير أفضل من طول مع إهمال akan tapi datang dalil yang menunjukkan bahwa memendekkan rambut itu lebih baik dibandingkan panjang dan dibiarkan begitu saja فقد جاء عند الإمام يحوى أحمد في صحيح المسند عن وائل بن حجر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام آه، سمع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء وائل بن حجر قال ذباب ذباب وكان وائل بن حجر كثير الشعر dan telah datang dalam musnad Imam Ahmad bin Hambal dan tercantum dalam mus- al As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya beliau yaitu Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu begitu melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar Nabi mengatakan dzubabun dzubab lalat-lalat ya, di mana beliau dahulu adalah seorang yang panjang rambutnya gondrong فهنالك انطلق وائل بن حجر Maka dari situlah begitu dia mendengarkan hal tersebut, Wa'il bin Hujr pun pergi untuk memendekkan atau menggundul rambutnya. Fara'ahu النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك جاء إلى النبي فلما ra'ahu النبي قال لم a'nak, أنا ما qasadtuk ant. Maka setelah itu dia pun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan lam a'nik, itu saya tidak memaksud engkau. ثم قال وهذا أحسن. Kemudian Nabi mengatakan tapi gundul ini lebih baik. انظر كلمة وهذا أحسن يدل على زيادة حسن وإن اشترك في الحسن الزيادة في الحلق. Maka perhatikan ucapan Nabi ahsan lebih baik menunjukkan di sana perkara sama-sama baik akan tapi ini lebih baik. ولا شك أن طول الشعر بارك الله فيكم يحتاج إلى زيادة عناية. Dan tidak diragukan bahwa rambut yang panjang itu gondrong tersebut butuh banyak perhatian. من النظافة والتسريح أيضا baik itu sering dibersihkan, disisir. وإذا لم يكن صاحبه معرضا للشمس فعند إذا ربما آه، أورث قشرة في البشرة. Kalau rambutnya itu tidak sering kena matahari, akhirnya bisa ketemboyan. وأيضا ربما إذا كان بارك الله فيكم لا يعتني به آه، أو نحو ذلك يظهر ليس آه، بحسن ليس بهيئة حسنة لأنه منثور الشعر Demikian juga kalau dia tidak perhatian, tidak diurusi rambutnya, akhirnya penampilannya jelek, berantakan rambutnya. فيحتاج إلى عناية باستمرار وهذا بالنسبة لطالب العلم يأخذ منه وقتا dan ini membutuhkan banyak perhatian dan terus menerus dan apabila diperhatikan kepada keadaan para penuntut ilmu sangat banyak butuh waktu dan juga membutuhkan beban biaya يريد الشامبو والصابون والمنظفات الخاصة التي تكون بها عناية للشعر dia butuh sabun, dia butuh sampo, dia butuh pembersih-pembersih yang khusus memang untuk rambut. فلذلك أن هو قصر شعر رأسه سهل عليه Wakufiyal ana. Kalau maka kalau seandainya dia memendekkan rambutnya, maka tentu lebih ringan bagi dirinya dan ringan beban biayanya. يسأل بارك الله فيكم فيقول رجل قال له الأطباء لمرض شديد في جسده لا تصم فإن صمت فسيحصل عليك ضرر كبير Seorang para dokter mengatakan tentang keberadaan dirinya bahwa engkau memiliki satu penyakit yang sangat berbahaya. Jangan kau puasa. Kalau kau puasa semakin parah nanti. يسأل بارك الله فيكم فيقول هل يجوز له أن يصوم أم أنه يفطر Pertanyaannya barakallahu fikum, apakah boleh untuk dia berpuasa atau boleh dia berbuka? الجواب إذا كان الخبر من طبيب موثوق أو تعدد الخبر من عدة أطباء فلا يشق على نفسه ولا يضر نفسه. Jawabannya kalau seandainya berita tersebut termasuk datangnya dari seorang dokter yang bisa dipercaya atau berita tentang penyakit tersebut memang datang dari banyak dokter maka pada saat seperti itu janganlah dia menyusahkan dirinya sendiri. Allah Jalla wa Ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah Jalla wa Ala berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Wa qala Jalla wa Ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dan juga Jalla wa Ala berfirman wala, wala, la Allahu nafsan illa wus'aha Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Wa qala jalla wa ala fattaqullaha mastata'tum. Dan juga jalla wa ala berfirman fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Hatta wa in amaruhu an yuftar fi Ramadan fayuftar. Walaupun seandainya mereka memerintahkan orang tersebut yang sakit tadi untuk berbuka pada bulan Ramadan, ليبربوكة ثم يقضي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر kemudian setelah itu dia membayar qadanya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar siapa saja di antara kalian yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar maka dia mengqadanya di hari-hari selain Ramadan يسأل بارك الله فيكم فيقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هل هذا خاص بالرجال فكيف إذا حصل العكس Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum dalam satu hadis pada mereka tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi di hari yang tiada naungannya kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala disebutkan rajulun da'athu da'atu mar'ati mar'atun dhatu mansibin wa jamal qala inni akhafullah seorang pria yang dirayu oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik jelita. Dia mengatakan, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Apakah hadith ini khusus bagi kedudukannya bagi para pria saja, wanita tidak? Bagaimana kalau seandainya ada wanita yang keadaannya seperti itu? Itu dirayu seorang laki-laki yang gagah tampan. Al-jawab hadza khassan Jawabannya hadis ini khusus bagi para lelaki. Wadhalika anna al-mar'ata fitnah. Yang demikian itu dikarenakan wanita itu fitnah. وهذه المرأة التي في الحديث قد اجتمعت فيها أكثر من فتنة Dan wanita yang disebutkan dalam hadis tersebut telah terkumpul dalam dirinya banyak fitnah. فهي فتنة Dia sendiri adalah fitnah وجمالها زادها فتنة dan kecantikan keangguhan keangguhan keagungan ke, kecantikannya menambah fitnahnya, ومنصبها أيضا زادها فتنة kedudukannya juga menambah fitnahnya wal mansib yadullu ala kathrati malin fahuwa fitnah dan kedudukan ini juga menunjukkan tentang banyaknya harta fitnah lagi thumma fatahat lahu al bab ila dhalika wa tahayyat fa azdadat al fitnah kemudian wanita itu sendiri langsung membukakan peluang bagi lelaki tersebut untuk menggauli dirinya tambah fitnahnya فهذه قد اجتمعت بها هذه الفتن الكثيرة Maka wanita ini telah terkumpul pada dirinya fitnah yang sangatlah banyak. فسرعان ما يقع الطامع في الفتنة Maka sungguh sangat gampang untuk seorang yang memang antusias untuk mendapatkan fitnah terjatuh di dalamnya. لكن هذا المؤمن مع كثرة هذه الفتن وتعددها لم يلتفت إليها Akan tapi pria yang beriman ini dengan banyaknya fitnah-fitnah dan juga menggiurkannya fitnah tersebut dia tidak menoleh sedikit pun kepadanya. مما يدل على قوة إيمانه وصدق عبادته لربه وخوفه من خالقه Yang menunjukkan tentang kuatnya keimanannya, jujurnya bentuk peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jujurnya keimanannya, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasannya. أما بالنسبة بارك الله فيكم للمرأة <clears throat> إذا دعاها رجل فلا شك أن ذلك الداعي داعي شر Adapun berkaitan dengan seorang wanita, kalau seandainya ada seorang pria yang merayunya, tidaklah diragukan bahwa pria tersebut adalah seorang pengajak ke arah keburukan. Wal mar'atu al-afifatu syarifah la الشريفة aslan min ar-rijal, الرجال تكون wa وقارة fi baitiha. dan seorang wanita yang afifah yang menjaga kehormatan dirinya, harga dirinya tentunya secara asalnya memang tidak mau sama sekali dekat dengan para wanita, para pria, bahkan dia tinggal di rumahnya. wajib Dan hal ini wajib tentunya bagi wanita tersebut. Waqarna fi buyutikunna wa tabarrajna al-jahiliyyah al-ula. Waqarna fi buyutikun wa tabarrajna al-jahiliyyah al-ula dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Fa in hiya min ar-rajul فعندئذ هي السبب Kalau seandainya wanita tersebut telah dekat dengan seorang pria, maka dia sendiri sebabnya. وإن هي كشفت وجهها فدعاها فهي السبب Kalau seandainya wanita tersebut menampakkan wajahnya, kemudian kemudian lelaki itu pun merayunya, maka dia sebabnya. وإن هي خضعت في قولها وحديثها فهي السبب Kalau seandainya wanita tersebut melemah lembutkan bicaranya dan perbincangannya dengan lelaki tersebut, maka dia sendiri sebabnya. وإن هي استجرت معه في الحديث والغزل فهي السبب Kalau wanita tersebut terus berlangsung cerita-cerita berbincang-bincang dengan lelaki tersebut dan juga rayu merayu, maka dia sendiri sebabnya. وإن هي مشت معه وركبت الدراجة والسيارة فهي السبب Kalau seandainya wanita tersebut ikut berjalan bersama pria tersebut naik di atas tunggangan ataupun mobilnya, dia sendiri sebabnya. وهكذا إلى آخر الأمر هي السبب Dan begitu seterusnya sampai terjadi apa yang terjadi, dia sendiri sebabnya. ولذلك لا يقع الزنا في الغالب إلا بسبب المرأة. Oleh karena itu tidaklah terjatuh dalam perzinahan pada kebanyakan keadaan kecuali dikarenakan wanita. فقال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فبدأ بذكر الزانية هي داعية الشر Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah Pezina perempuan dan juga pezina laki-laki maka cambuknya cambuklah masing-masing keduanya sebanyak 100 cambukan. Allah memulai dengan penyebutan pezina perempuan. Dialah yang mengajak. فمن هنا ظهر لك بارك الله فيك أن المرأة هي السبب في هذا كله Maka dari sini nampak bagi kita barakallahu fikum bahwa wanitalah sebab pada perkara tersebut. بخلاف بارك الله فيكم أن المرأة تسير في طريقها وبحجابها ثم سمعت سفيها يدعوها Berbeda halnya kalau seandainya seorang wanita dengan hijabnya yang syar'i berjalan di tengah berjalan di jalanan kemudian dia mendengarkan seorang yang kurang ajar merayunya. فلا تلتفت لهذا الساقط وتستمر في طريقها Maka hendaknya wanita tersebut tidaklah menoleh kepada orang yang rendahan tersebut dan terus jalan. أو اتصل بها وخاطبها بكلام تفاجأت أغلقت السماعة في وجهه Atau kalau seandainya ada seorang yang kurang ajar menelponnya, kemudian dia mengangkatnya, dia mendengarkan suaranya, dia merayunya, maka hendaknya langsung ditutup saja. Fala na'am tatba' khatawat syaitan. Maka hendaknya wanita tersebut tidaklah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa yulabbis 'alaiha syaitan annaha idza taqabalat ma'ah fi hadhihi al-lahdha sataqul inni akhafu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa La, hadha dan janganlah sampai dia tertipu dengan rayuan dan bisikan-bisikan syaitan kalau seandainya dia terus berlangsung hubungan antara dia dan pria tersebut pada keadaan seperti ini langsung mengatakan ini akhafullah la jangan seperti itu ini adalah satu bentuk kekeliruan fala yu'man 'alaiha idza khalat bihi an yadkhul asyaitanu bainahuma fatatajawab ma'ah dan tidaklah menutup kemungkinan bahwa tidak tidaklah menutup kemungkinan kalau seandainya dia terus-menerus ber berhubungan dengan pria tersebut, syaitan pun berhasil mempermainkan merekanya sehingga melebihi perkara itu. ولا يؤمن أيضا أنها إذا خلت به ثم أرادت أن تهرب اغتصبها Dan juga tidaklah kita bisa merasa aman kalau seandainya wanita tersebut telah berdua-duaan dengan wanita tersebut dalam keadaan seperti itu dia hendak lari, tidak ada yang menutup kemungkinan kalau laki-laki itu langsung memaksanya. وإذا كان هناك قريب مثلا من أقاربها وأنه دعاها فعندئذ تقول اطرق الباب وأت الباب البيت من بابه تزوج Kalau seandainya ada dari sanak keluarganya yang mau berhubungan dengannya s- seperti itu maka hendaknya wanita mengatakan silakan ketuk pintu dari tempat cara yang tepat nikah ya lamar dia. يطلب الزواج بها وتتزوج به ويأخذها أينما شاء Ya, itu silakan lamar dia dan silakan nikah. نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين